Beliau mengatakan, wa yarawna ta'allumal ilmi wa talabahu min madhanihi. Para imam-imam al hadis berpendapat wajibnya kita belajar ilmu dan mencarinya dari sumbernya. Sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu yaitu tentang wajibnya kita selektif dalam mencari ustadz ataupun guru agama. Yang pertama harus betul-betul dari ahli sunnah wal jamaah yang sejati. Yang betul-betul di atas akidah salaf dan manhaj as-salaf. Kemudian harus berkompeten dalam bidangnya, ahlinya. Meskipun ahli sunnah, namun kalau dia jahil, tidak layak untuk diambil ilmunya atau sebaliknya ilmunya segudang namun akidahnya rusak namun manhajnya eh, di atas manhaj haroka ataupun kebitahan maka tidak layak untuk diambil ilmunya harus betul-betul dia ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya salafi yang sejati dan betul-betul ahli di bidang agama berkompeten dalam bidangnya. Kemudian Beliau mengatakan wal jidda fi ta'allumil Qur'an wa ulumihi. Setelah kita dapat ya sang guru tersebut yang dari ahli sunnah salafi sejati dan dia memang berkompeten dalam bidangnya apa yang kita pelajari kata beliau wal jidda fi ta'allumil Qur'an bersungguh-sungguh mempelajari Al-Qur'an dan ilmu-ilmu Al-Qur'an wa tafsirahu mempelajari tafsir Al-Qur'an itu yang pertama. Wasama asunani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau wasama isunani Rasul Sallam dan bersungguh-sungguh belajar hadis hari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wajamiha watafakufiha eh mempelajari fikih al hadis wa talabi asari ashabihi kemudian yang ketiga mempelajari ya ilmunya riwayat-riwayat para sahabat ar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Itulah sumber ilmu agama. Al-Quran, Al-Hadis yang sahih, dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Kalau kita mau agama yang sebenarnya ini sumbernya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Sebagaimana kata para ulama al-ilmu maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Namanya ilmu agama yaitu firman Allah sabda Rasul dan ucapan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekali lagi merupakan ya prinsip ahli sunnah wal jamaah mempelajari agama berdasarkan Al-Quran Sunnah yang sahih dengan pemahaman para as-salafus saleh. Maka eh, setiap yang dirisbatkan kepada agama namun tidak sesuai dengan tiga hal ini, maka itu adalah ilmu yang dal wa adal, sesat dan menyesatkan. Eh makanya umat Islam eh kalau mau jaya, mau kemuliaan, kemenangan, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada tiga hal yang prinsip ini. Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Dan itu yang Rasul kehendaki, yang Rasul maksudkan dalam hadis beliau, Sallatallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarju ila dinikum. Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian wahai umat Islam dan tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Apa agama kita? Ya ini Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Bukan agama berdasarkan budaya. bukan agama berdasarkan akal semata. Bukan agama berdasarkan hawa nafsu atau perasaan ya namun berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as ya namun sekarang ini muncul ya pemikiran ataupun orang-orang yang ingin untuk menafikan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam eh mereka anggap kalau kita memegang Al-Qur'an dan Sunnah itu kayaknya kita ya hanya di tingkat syariat saja ya nggak sampai tingkat makrifat naudzubillah min dalik ya maksudnya kalau mau makrifat itu membuang Al-Qur'an dan Sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam naudzubillah min dalik eh bahkan sebagian dai mereka mengatakan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu ada racunnya yaitu firman Allah Ar-Rahman alat asistawa naudzubillah min dalik ini pelecehan ya yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, kalau orang kafir itu yang sudah dipenjara itu melecehkan Al-Quran karena memang nggak beriman kepada Al-Quran. Ini yang lebih berbahaya. Yang mengaku da'i, namun apa? Mengatakan di dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW ada racunnya. Na'udzubillah min dalik. Ya, maka ini yang semakin memperparah keadaan umat, semakin umat ditindas, semakin umat dihinakan, karena banyak di kaum muslimin yang mereka tidak kembali kepada sumber hukum Islam mereka yang sebenarnya yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Kita baca penjelasan dari Syekh Hamad Al-Utsman kata beliau al-ilmu huwa miftahu wa wasilatun ila kulli fadilatin. Ilmu adalah kunci jembatan menuju kepada segala bentuk kebaikan keutamaan kama qala Rabi'ah sebagaimana kata seorang ulama yang bernama Rabi'ah wa huwa ahadu ummahatil fadail bahkan ilmu agama yang kita maksud tadi ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat Rasulullah SAW itu adalah salah satu daripada induk semua kebaikan. Ya, tidak akan mungkin orang itu mendapatkan kebaikan tanpa ilmu agama. Sebagaimana kata Rasul, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Namun sekali lagi yang dimaksud dengan agama ini adalah agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang soheha dengan pemahaman para as-salafus saleh bukan sekedar agama-agamaan bukan sekedar menisbatkan kepada Islam namun hakikatnya jauh dari Islam itu sendiri Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu Syekhul Islam Ibnu rahimahullah berkata, "Wa ummahatul fadail al-ilmu wad-dinu wasyaja'atu wal karamu." Induk dari semua kebaikan ada empat kata beliau. Al-ilmu, ilmu agama. Yang kedua, agama itu sendiri. Dan yang ketiga, asyaja'ah, keberanian. Dan yang keempat, al-karam, Eka kedermawanan. Ini adalah kata Syekhul Islam, ummahatu al-fadail. Keutamaan atau induk daripada semua bentuk kebaikan ada pada empat tersebut. Ilmu, agama, kemudian keberanian, dan kedermawanan. Kata beliau, wabil ilmi yata'abbadul muslim rabbau ala basiratin. Dengan ilmu agama inilah. Ya sekali lagi agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ya dengan ilmu inilah seorang muslim bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu orang akan beribadah asal-asalan, ngawur, sembarangan. Naudzubillah min dalik. Sedangkan Rasul mengatakan, "Man amila amalan leisa ali amruna fahuwa raddun." Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ya mengikuti ajaranku, maka tertolak. Kita nggak mungkin bisa mengetahui ajaran Rasul Eh bagaimana tata cara sholat Rasul, puasa, zakat, hajinya Rasul, jihadnya Rasul, kedua dengan belajar dari mana? Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Dengan ilmu itulah seorang hamba bisa beribadah kepada Allah ala basirah di atas apa ilmu di atas kebenaran. Kalau tanpa ilmu maka kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz man abadallah bi ilmin kana mayusidu aktar mimma yuslih Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, lebih banyak merusak daripada memperbaiki, merusak dirinya dan juga juga bisa merusak orang lain. Seperti kelompok teroris, mereka berjuang, berjihad, beribadah tanpa ilmu, maka mereka lebih banyak merusak nama Islam dan kaum muslimin ya dibanding memperbaiki nama Islam dan kaum muslimin. Demikian pula ahli bidah. Eh mereka beribadah tanpa tanpa ilmu yang benar, maka mereka apa? tertolak ibadah mereka termasuk aksarina amala yang paling merugi amal ibadahnya itu mengikuti jejak orang-orang Nasara yang beribadah tanpa ahli ilmu sehingga mereka dikatakan oleh Allah Taala abdalin yang tersesat karena mereka beribadah tanpa apa ahli ilmu orang Yahudi berilmu namun tanpa amal orang Nasara beramal tanpa ahli ilmu Islam al ilmu nafi wal amal saleh Islam adalah menggabungkan ilmu yang bermanfaat. Itu tadi, kalau Allah, kalau Rasul, kalau sahabat. Dan mengamalkan ilmu tersebut. Islam bukan Yahudi yang berilmu tanpa beramal. Islam bukan Nasara beramal tanpa ahli ilmu. Suatu saat Al-Khalifah Rasid Umar bin Khattab pernah bertemu dengan orang ya rahib dari Nasara. Beliau pun menangis. Kata sebagian sahabat beliau, "Mayu bekika amral mu'minin." Apa yang membuat engkau menangis wahai Amral Mukminin? Kata beliau ketika aku melihat eh sang pastor itu atau rahib itu aku teringat dengan firman Allah tasla naron hamia. Ya atau sebelumnya amilatun nasibah. Mereka itu sudah amilah beramal. Bahkan lebih dari itu nasibah capek lelah letih. Namun balasannya tasla naron hamia masuk ke dalam api neraka beribadah, rajin ibadah, keras ibadahnya, banyak ibadahnya, namun balasannya neraka. Sebabnya apa? Tadi beramal tanpa apa? Hal ilmu. Maka ini peringatan bagi kita bukan hanya untuk Nasara saja, ini juga bagi kita jangan mengikuti jejak orang Nasara yang rajin ibadah namun tanpa ahli ilmu, tanpa dasar Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus soleh. Kata beliau, dengan ilmu seorang muslim bisa beribadah kepada Allah ala basirah. Wa yasunu nafsahu minal bid'ah wa syubhat wa dhalalat. Dengan ilmu itulah seorang bisa menjaga dirinya, melindungi dirinya dari segala bentuk kebid'ahan, segala bentuk syubhat dan segala bentuk kesesatan. Apalagi di akhir zaman seperti ini yang penuh dengan fitnah. Tanpa kita belajar ilmu agama, mungkin kita akan terbawa oleh arus. Naudzubillah min dalik. Di antara cara untuk kita bisa istiqomah di atas sunnah Rasul, di atas akidah para salafus saleh dengan terus kita belajar ilmu agama ini. Tentunya di antaranya yang paling utama belajar tentang akidah as-salaf sehingga kita punya pondasi yang kuat ya, sehingga kita tidak mudah terombang-ambingkan oleh arus fitnah. Bagaimanapun dasarnya fitnah tersebut dengan seizin dari Allah, kalau kita paham akidah yang sahihah, eh insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Semoga Allah memberikan kepada kita ketetapan di atas akidah salafus saleh sampai akhir hayat kita nanti. Kemudian kata beliau, bal innal khaira manutun bil ilmi wal fiqhi fid din. Bahkan semua kebaikan itu terikat dengan ilmu agama sebagaimana kata Rasul tadi man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din barang siapa yang menghendaki barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Kemudian kata beliau wa asharal musannif bi qawlihi wal jidda fi ta'allumi Qur'an wa ulumi wa tafsirihi wa sami sunnah Rasulullah wa jam'i wa tafaqquh fiha ila nau'il ilmi ala yutlab. Kata-kata Al-Imam Abu Bakar Ismaili, kita wajib bersungguh-sungguh belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran, tafsir Al-Quran, melajari sunnah Rasulullah SAW, itu ada isyarat bahwasanya ilmu itu ada beberapa macam atau kategori. Yang pertama, sulbul ilmi, intinya ilmu. Apa intinya ilmu? Yaitu yang disebutkan oleh El Imam Abu Bakar Ismaili, intinya ilmu ada pada Al-Qur'an, hadis Rasul yang sahih dengan pemahaman para salafus saleh. Kategori ilmu yang kedua, mulhul ilmi. Ya, kalau bisa dikatakan ilmu pendamping, ya, ilmu pendamping. Kasyiri wa nahwihi, seperti syair. Ya. Ini mendalami bahasa ini termasuk pendamping daripada ilmu-ilmu tadi. Karena nggak mungkin kita bisa paham Al-Quran dengan sebenarnya. nggak mungkin kita bisa paham hadis Rasul dengan sebenarnya. Atau ucapan para salafus saleh tanpa bahasa bahasa Arab. Eh maka sering kita sampaikan sungguh aib Eh kalau ada dai mengatasnamakan dirinya dai salafi namun nggak bisa bahasa Arab, ngajar eh, ya pengajian-pengajian hanya pakai eh, ya buku-buku terjemahan. Nauzubillah min dalik. Ini jelas orang yang jahil tidak paham agama. Karena bagaimana mungkin bisa dia tahu tafsir Al-Qur'an tanpa dia bang, membaca tafsir para ulama tersebut. Ya, bagaimana mungkin dia bisa mensarah hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya tanpa dia apa melihat syarah para ulama yang kebanyakan dengan bahasa Arab. Kalaupun ada terjemahan, terjemahan nggak semuanya apa sesuai dengan aslinya. Eh, kadang yang menerjemahkan banyak eh macam, eh penerjemah itu banyak macamnya. Ada yang cuma sekedar kejar setoran, ya, karena ditarget satu bulan harus selesai, asal-asalan, ya. Dan pernah kita apa mengoreksi, ya, orang yang dia belum layak jadi penerjemah. Ya, masih baru belajar bahasa Arab, namun sudah disuruh untuk menerjemah, mau diterbitkan. Dia terjemahkan, selesai. Cuma ketika korek kita koreksi luar biasa kesalahannya fatal, artinya nggak layak. Ya, kalau misalnya kita nilai cuma dapat nilai 25 dari 100, ya, nggak layak. Namun itu pun apa? Eh memang sudah kejar setoran. Eh kita yang edit ini sangat luar biasa susahnya. Nah, udah bilang mendalik, Karena kesalahannya sangat fatal sekali. Itu penerjemah, jemaah. Kadang asal setoran. Kadang apa? UUD saja. Eh, ujung-ujungnya cuma diminta apa? Berharap dapat gaji. Nah, bilang min Ada penerjemah jemaah yang dia mungkin mumpuni namun khianat. Gak apa? Gak amanat. Ya. Kitab Salafi. Bukunya ulama al-sunnah. Namun penerjemahnya alil bidah. Atau orang-orang yang eh, sesuai dengan manhaj ulama tersebut. Maka dia apa? Sesuaikan dengan pemikirannya. Dia terjemahkan sesuai pemikirannya. Ini bahayanya apa? kalau kita hanya mengandalkan terjemahan. Apalagi seorang ustadz misalnya. Na'udzubillah min dalik. Ya, maka sungguh aib kalau ada tadi ustadz yang mengatasnamakan dirinya salafi namun tadi ya tidak bisa bahasa Arab mengajarnya kitab-kitab luar biasa sesuai Bukhari, sesuai Muslim, namun hanya dari terjemahan tanpa lihat sarah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kata beliau, eh di antara pendamping ilmu tadi, ilmu-ilmu bahasa bahasa Arab. Apalagi kalau ditambah dia mempelajari bukan hanya bahasa Arab namun sastra Arab juga. Itu sangat mendukung. Eh dikarenakan ucapan para ulama juga kadang luar biasa penuh dengan sastra. Kadang juga ketika dalam kitab mereka bawakan syair-syair. Eh kalau kita nggak paham, ini kadang salah paham lebih berbahaya lagi. Meskipun itu bukan inti ilmu, namun itu pendamping ilmu yang sangat membantu untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Kemudian ada yang ketiga kategori ilmu lahada walahada. Bukan inti ilmu, bukan pendamping ilmu. Namun apa? Wa minhuma wa muharram, yaitu ilmu yang diharamkan. Seperti apa kata beliau? Ka ilmil mantik al Yunani, ilmu mantik ya, atau ilmu kalam, ilmu filsafat. Ini sudah sering kita sampaikan, ini ilmu yang telah diharamkan oleh para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Di antara Imam Ash-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan, Hukmi fi ahli kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Sanksi yang aku berikan kepada yang belajar ilmu kalam, yaitu untuk dipukul eh, dengan pelepah kurma, dengan terompa, wa yutafu bim fil asyad wal qabair. Kemudian dikarak di ya, kampung-kampung, di kabilah-kabilah, seraya dika, diumumkan hada jaza man tarakal kita wasuna wa akbala ala ilmil kalam. Ini balasan bagi yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan dia belajar ilmu Al-Kalam. Apa itu ilmu Kalam? Yaitu ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah hanya berdasarkan logika semata. Itu namanya ilmu kalam yang sepakat al-sunnah mengatakan itu ilmu yang haram dipelajari. Ya, ini karena apa? Yang pertama sumbernya dari orang-orang kafir. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan, di antara penyebaran ilmu ini, ya, di antaranya karena Al Khalifah Al Ma'mun pada waktu itu mengimpor ya, ilmu kalam atau ilmu filsafat dari orang-orang kafir, Romawi dan sebagainya eh, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab, menyebarlah ilmu kalam sampai muncul fitnah khalqil Quran. Al-Quran adalah makhluk di penjara para ulama, dikriminasi para ulama, di antara Imam Ahmad, ada yang mati di penjara. Eh, ini adalah apa? Salah satu eh, dampak negatif ilmu al-kalam. Makanya sepakat ulama al Islam mengatakan ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat itu haram. Nah, seperti yang dikatakan di sini, di antara bentuk ilmu, artinya apa? Jangan sembarangan kita belajar ilmu. Apalagi dinisbatkan kepada ilmu agama. Ya, kalau ilmu dunia selama itu memang nggak bertentangan dengan aku dan Sunnah, asalnya mubah. Cuma ini bukan ilmu dunia, ilmu ilmu yang dinisbahkan kepada agama yang itu justru merusak agama al-Islam, merusak akidah kaum muslimin. Maka sekali lagi disepakat ulama mengatakan haram belajar ilmu mantik al-Yunani atau yang lainnya. Demikian pula ilmu sihir, wasyawada, ya, ilmu pelet dan sebagainya. Ini juga ilmu-ilmu yang diharamkan. Artinya harus dalam kita belajar ilmu agama itu selektif, ya nggak semua yang dinisbatkan kepada ilmu agama itu dibenarkan. Apalagi sekarang ini banyak yang lebih bangga dengan ilmu filsafat daripada akidah salafu asaleh. Ya dikira apa ini sesuatu yang lebih ya, keren dan sebagainya. Namanya filsafat, ya kalau akidah biasa naudzubillah min dalik ya maka dari segi nama saja sudah ketahuan ini ilmu yang sesat. Karena tidak ada ulama salaf terdahulu menamakan ilmu agama yang berkaitan dengan tauhid dinamakan ilmu filsafat. Yang ada ya di antara nama akidah itu akidah itu sendiri tauhid, al-iman, as-sunnah, as-syariah. Ya, tidak ada ulama dahulu menamakan dengan ilmu apa? Kalam ilmu filsafat. Yang ada ya, kitab yang berjudul contohnya Zamul Kalam wa Ahlihi celaan kepada ilmu kalam dan ahli kalam yang ditulis oleh Imam Al-Harwi. Intinya sekali lagi, ya ini adalah salah satu ilmu yang haram untuk dipelajari. Summa asyara biqaulihi wa talaba athar sahaba. Setelah belajar al dan Sunnah Rasul SAW, maka kata Imam Abu Bakar Ismaili tadi, yaitu mempelajari pemahaman para sahabat Rasul SAW. Ila wujubi fahmi syara' bi fahmi sahaba. Ya, artinya jangan sembarangan juga belajar tafsir, belajar syarah hadis tanpa pemahaman para sahabat. Banyak kelompok-kelompok yang mengatakan kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Cuma mengapa kok terjadi perbedaan? Karena apa? Beda pemahaman. Ya, yang satu memahami dengan akalnya semata, yang satu memahami Al-Quran Sunnah dengan ya pemahaman eh, tokohnya sendiri yang lainnya memahami dengan ya akal pikirannya, ya maka terjadi perpecahan meskipun sama-sama mengaku apa? berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanya di sini kata Imam Abu Bakar Ismail nggak cukup hanya Al-Qur'an dan Sunnah, harus dengan pemahaman para sahabat. Kenapa? Kelompok-kelompok sesat juga demikian mengaku berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan kelompok Syiah yang sudah dikafirkan oleh para ulama, eh mereka juga masih ya punya tafsir Ya. Mereka masih mentafsirkan Al-Quran. Cuma dengan apa? Eh, otaknya, akal mereka, dengan hawa nafsu mereka, dengan kesesatan mereka. Ya, ada tafsir Al-Qumi, tafsir Al-Quran. Ya, cuma ya ngawur, cuma apa? Sesuai dengan bisikan syaitan mereka. Alif lamim mim dalikal kitab. Ya, kalau kaum muslimin ulama tafsir mengatakan dalikal kitab jelas Al-Qur'an itulah Al-Qur'an. Namun kata mereka bukan dalikal kitab, dalika aliyun. Itulah Ali, hudan lil Mutakin petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa al Mutakin? Syiatuna kata ya ulama-ulama tafsir Syiah. Ya lahumullah. Mereka berpegang dengan Al-Qur'an. Buktinya apa? Mereka mengarang tafsir Al-Qur'an. Ya, naudzubillah min dalik. Demikian pula kelompok Khawarij. Ya, mereka sebagaimana kata Rasul, yaqra'una min khairi kalil bariyah. Rajin belajar Al-Qur'an luar biasa ya namun la yujawizu hanajirahum la, yu, la yujawizu imanuhum hanajirahum iman mereka nggak sampai kepada kerongkongan mereka artinya mereka rajin baca Al-Qur'an namun nggak paham Al-Qur'an asal-asalan mentafsirkan Al-Qur'anul Karim ya mereka mengatakan wa man yahkum bima anzalallahu humul kafirun barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka kafir kata mereka secara mutlak nggak ada perincian-perincian yang ya berhukum dengan selain hukum Allah di antaranya para pemimpin kaum muslimin mereka adalah tauhid kafir murtad layak untuk di, dibunuh ya ini adalah apa pemahaman kelompok khawarij padahal Abdullah bin Abbas seorang sahabat Rasul radhiyallahu anhu mengatakan kufrun duna kufrin ayat itu maknanya kekafiran yang dibawa kekafiran artinya kufur kecil ya ini adalah bedanya pemahaman khawarij dengan pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kelompok tasawuf mereka yang sudah tingkat marifat mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Allah sampai datangnya keyakinan. Kalau sudah yakin tingkat marifat nggak perlu ibadah. Sudah apa? Eh gratis nggak boleh apa? Ibadah-ibadah lagi. Eh dalilnya apa? Al-Qur'an. Tapi apakah benar? Naudzubillah min dalik. Ya, eh, padahal ulama tafsir mengatakan hatta ya dia yakin sampai datanya kematian. Kalau sudah mati nggak ada ibadah. Cuma kata mereka apa? Ya, dikatakan ya hatta ya dia yakin sampai datanya keyakinan. Kalau sudah yakin nggak perlu apa? Ibadah. Ya, contoh kelompok yang lain. Ya, di antaranya kelompok yang mengatakan dulunya Islam jamaah. Ya, mereka mengatakan wajib berbaiat kepada tokoh mereka ya yang enggak berbaiat kafir murtad pakai dalil yaitu sabda Rasul dalam Sahih Muslim man mata walaysa fi unuki bai'ah mata mitatan jahiliyah barang siapa yang tidak ada baiat di lehernya maka dia mati mati dalam keadaan jahiliyah ya ditujukan itu untuk apa ya mendoktrin anak buahnya membaiat ya pemimpin mereka pelopor mereka yaitu pelopor tadi Islam Jamaah ya agar mereka membaiat tokoh tersebut ya dengan ancaman kalau mati belum berbaiat mati apa dalam keadaan kafir ya dari situ mereka apa ya mulai mengkafirkan kaum muslimin yang tidak segolongan dengan mereka bahkan ada kisah seorang anak ya tidak mau pakainya dicucikan oleh ibunya karena ibunya kafir najis ya karena apa belum berbaiat kepada ya tokoh tokoh mereka atau kelompok mereka pakai apa pakai hadis. Naudzubillah min dalik. Ya, ini sekali lagi tidak cukup hanya Al-Quran dan Sunnah, namun harus dengan pemahaman para sahabat. Karena mereka yang paling tahu tentang agama, agama ini. Mereka yang langsung belajar kepada Rasul Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya dikatakan di sini, wakam dolak fuhumun bisa babi fahmin nususi fahman yukhalifu fahmasabikin al awalin. Berapa banyak ya kelompok-kelompok yang salah ya pemahamannya ya dikarenakan ya mereka menyelisihi pemahaman para ashabikin al awalin ya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula menyelisih para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Contoh misalnya banyak ya kelompok-kelompok sekarang ini yang mentakwil ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Contoh, Ar-Rahman alal asistawa. Allah itu tinggi di atas al-arsh. Banyak yang mereka apa? Ya, mengingkarinya. Katakan, oh kalau Allah itu ya dan itu mereka terjemahkan dengan jodoh kita enggak. Kita enggak pernah menerjemahkan dengan apa? Allah jodoh bersama yang. Ya makanya kita kembalikan kepada penafsiran para salaf. Contohnya ulama tabi'in yang bernama Abul Aliyah dalam Sahih Bukhari. Ya, beliau mentafsirkan istawa itu artinya ala wartafa. Al itu tinggi di atas al ars. Kita nggak mentafsirkan Allah Allah duduk. Ya, yang paling tepat di sini al istawa artinya ala wartafa. Kita ikuti. Ya, penafsiran siapa? Para tabiin kita nggak ngarah sendiri. Kalau mereka mentafsirkan sendiri, mengatakan arti istawa itu adalah istaula. Allah itu menguasai. Dari mana? Apakah ada penafsiran sahabat seperti itu? Apakah ada penafsiran para tabiin, para tabiut tabiin? Ini ngarang-ngarang sendiri. Makanya umat Islam terus berpecah belah. Kenapa? Semua golongan mentafsirkan masing-masing. Ya, ayat-ayat tersebut tanpa kembali kepada penafsiran para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Imam Al Barbahari rahimahullah berkata, wal asas alladhi tubna alil jamaah hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pondasi yang dibangun di atasnya al jamaah yaitu sabda Rasul ketika menjelaskan tentang perpecahan umat, Rasul mengatakan yang selamat hanya satu, yaitu al-jamaah. Dalam riwayat, siapa jamaah itu? Yang mengikuti aku dan para para sahabatku. Yang selamat, yaitu yang mengikuti pemahaman para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ini adalah sabdanya Rasul SAW untuk kita dalam beragama mengikuti pemahaman para sahabat Rasul SAW. Wa qala Ibnu Qassar rahimahullah anis sahaba wa humul ladina umirna bil iktida' bihim li'annahum al muballighuna sunan Kita diwajibkan oleh Allah, oleh Rasulnya untuk mengikuti para sahabat dalam beragama ini karena mereka lah yang menyampaikan kepada kita sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya para ulama salaf mereka mengatakan tentang orang-orang yang mencaci maki para sahabat. Di antaranya Imam Abu Zur Ar-Razi rahimahullah beliau mengatakan "Idza tarajulan yang takisu ahadan min ashabi Rasul sallallahu fa'lam annahu zindik." Apabila engkau melihat seseorang mencaci maki satu saja dari sahabat Rasul, ketahuilah dia adalah zindik munafik. Kenapa demikian? Ya, karena mereka para sahabat yang menyampaikan kepada kita sunnah Rasul bifadlillah, summa bifadli sahabat, kita bisa merasakan Islam. Kita bisa merasakan nikmatnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu dengan perjuangan apa sekali lagi? Ba'dallah, eh, setelah karunia dari Allah, kemudian apa? Karena perjuangan para sahabat. Karena mereka lah yang paling tahu tentang ya hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim. Apalagi sudah mereka mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal mufassiruna laha mereka yang paling berhak mentafsirkan Al-Quran. Karena mereka yang paham eh, tentang Al-Quran. Bahkan bagaimana kalau kita pelajari metode para sahabat dalam mempelajari Al-Quran. Sebagaimana kata Abu Abdurrahman As-Sulami, para sahabat dahulu, mereka kalau belajar Al-Quran, itu 10 ayat. Mereka pahami dengan matang. Eh, kemudian mereka amalkan. Baru mereka pindah kepada 10 ayat yang lain Demikian seterusnya. Eh, bahkan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, aku kata Abdullah bin Abbas, belajar ya Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an kepada Rasul itu dengan sedetail-detailnya. Ya Rasul kata Abdul Abbas, kita bertanya ayat per ayat. Ya, artinya mereka betul-betul paham bagaimana penafsiran ayat Al-Qur'an. Apalagi Rasul mendoakan Abdullah bin Abbas dengan sabda beliau, Allahumma faqihu din wa alimu ta'wil. Ya Allah ajarilah Abdul Abbas tentang urusan agamamu dan faqihkanlah, pahamkan dia dalam urusan tafsir Al-Quranu Al-Karim. Eh, maka sungguh eh, batil semua tafsir yang menyelisih tafsir para sahabat Rasulullah SAW. Makanya hati-hati nggak semua kitab tafsir itu betul. Ya, ada tafsirnya Syiah, ada tafsirnya Khawarij, ada tafsirnya kelompok Ash'ariyah, ada tafsirnya Mu'tazilah. Ya, maka harus kita berhati-hati. Kalau mau tafsir misalnya yang paling ringan, tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang ya sangat amat ringkas ya sangat amat cocok bagi semua kalangan. Bahkan kata Syekh Abdul Musin Abad, ini kitab tafsir yang ya dibutuhkan oleh orang yang alim bahkan orang yang awam sekalipun. Karena singkat dan padat dan akidahnya lurus ya dan betul-betul di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kalau mau lebih besar lagi tafsir Ibnu ya meskipun ya kita katakan secara umum nggak ada yang masuk dari kesalahan. Di situ ada juga hadis yang tidak benar, ada kisah-kisah yang perlu diluruskan eh, misalnya. Namun secara umum itu kita tafsir ahli sunnah wal jamaah. Namun di sana ada tafsir kelompok ahli bidah. Ya, seperti tadi kelompok Syiah punya tafsir namanya tafsir al-Ayyashi, tafsir al kumi Ya, ada tafsir kelompok eh, misalnya Khawarid, tafsirnya Said Kutub. Ya, di dalam Quran. Ya, dia kata para ulama bukan orang yang alim, bukan ahli tafsir, dia sastrawan, cuma dia lancang mentafsirkan Al-Qur'an sehingga banyak apa? kesesatan di di dalamnya, ya. Kemudian juga tafsir Az-Zamakhsyari, tafsirnya kelompok Al-Mu'tazilah. Ya, maka sekali lagi tidak semua namanya kita tafsir itu bisa apa? Kita jadikan referensi. Maka fasalu ala dikri in kuntum la ta'lamun. Cari ya kita kita tafsir yang di situ betul-betul pengarangnya di atas akidah al-sunnah, di atas akidah salafus saleh, kemudian juga apa? Ayat eh, tadi berkaitan dengan masalah ayat eh, tafsir para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, kalau saya Kutub misalnya contohnya ya, eh, dia mengatakan tentang tafsir la ilaha illallah dalam eh, beberapa ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah dia mentafsirkan la ilaha illallah itu artinya la hakima illallah. Tidak ada hakim kecuali Allah. Ini adalah yang Khawarij yaitu mengatakan ya, yang tidak berhukum dengan hukum Allah batal la ilaha illallahnya. Maka inilah sumber kelompok terorisme. Ya, makanya ada sebagian ulama mengatakan bapak terorisme dunia adalah Said Qutb dan juga Muhammad Qutb yang dia melahirkan Usama bin Laden sebagai gembong teroris Al-Qaeda yang melahirkan kelompok ISIS. Ya, sumbernya mana? Kelompok ya ikhwan muslimin yang diantara tokohnya Sayyid Kutub dan Muhammad Muhammad Kutub ya tafsir-tafsirannya ini banyak ya berbau kelompok teroris makanya kelompok teroris itu sangat menggandrungi dua tokoh ini dianggap sebagai pahlawan al-Islam padahal luar biasa kesesatannya penyimpangannya diantaranya mencaci maki sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala Anhu, Eh maka sekali lagi wajib untuk kita waspada. Apalagi zaman yang penuh fitnah ini, tidak semua namanya kita tafsir itu bisa apa? Kita benarkan. Kemudian kata beliau, fawajaba itiba usabilim maka wajib mengikuti jejak para sahabat Rasul Sallam. Waktiaru maktaru memilih apa yang dipilih oleh para sahabat Rasul Sallam, Contohnya tentang tauhid asma wa sifat. Enggak ada sahabat yang mentafsirkan bal ma mabsutatan Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Nggak ada sahabat yang mengatakan arti tangan di situ kudrah kekuasaan. Ya, tidak ada. Ya, Rasul bersabda misalnya, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala." Rabb kita turun. Ya, Allah turun ke langit dunia. Nggak ada sahabat yang mentafsirkan yang turun ada rahmat Allah. Mereka membiarkan apa adanya. Ya, kalau ada yang mentafsirkan di luar tafsir para sahabat tadi, ini ngemintari para sahabat Ar Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sahabat itu adalah siratal mustaqim. Sebagaimana kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ketika beliau mentafsirkan as mustaqim dalam kitab Madarijus Salikin, as mustaqim adalah jalannya para sahabat, jalannya Abu Bakar Siddiq, jalannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum jami'an. Wa raghba amma raghibu anhu ya dan kewajiban kita berpaling dari apa yang mereka apa berpaling. Para sahabat nggak pernah mentafsirkan istawa dengan istaula menguasai. Ia diartikan kudrat tidak ada. Ya, wajah Allah tidak ada dari sahabat yang mentafsirkan ya itu adalah zat Allah. Ya, tidak pernah para sahabat mengatakan Allah di mana-mana. Bahkan ketika ditanya ain Allah, mereka dijawab apa fis sama. Inilah sekali lagi pemahaman para sahabat Ar Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya, namun ini kenapa umat eh, seperti ini keadaannya semakin jauh dari kemenangan, dari kejayaan, kemuliaan karena mereka berpaling dari eh, akidah para sahabat Rasul, dari tafsir para sahabat, dari eh, manhajnya para sahabat Ar Rasul SAW. Bahkan mereka lebih membela eh, tokoh-tokoh yang mencela para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, padahal Imam Malik mengatakan lan yusliha akhir hadil ummah illa aslaha awala. Tidak akan mungkin akhir umat ini itu baik, jaya, menang, mulia kecuali dengan apa yang memuliakan, menjayakan, memenangkan eh, para sahabat generasi awal umat ini. Bagaimana sekali lagi umat sekarang akan menang melawan para eh orang-orang kafir eh, kalau mereka apa mencaci maki me, eh, perolok para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau Abu Bakar al Arabi eh, dengan alif lam al Arabi beliau mengatakan la ghina lin nazir an ma'rifatil athar kama la budda lahum minal ilmi bil akhbar. Ya, orang yang belajar ilmu agama tidak mungkin bisa terlepas dari mempelajari ya asar-asar riwayat-riwayat para sahabat eh, tafsir-tafsir para sahabat Rasul SAW. Sebagaimana mereka tidak mungkin bisa terlepas dari mempelajari hadis dari Rasul Alaihi Wasallam harus eh, ya bergandengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Liya'lam kaifa kana talaqqis salaf lil ahadith agar mereka tahu bagaimana dahulu para salafus saleh mempelajari hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana perjuangan mereka mempelajari hadis Rasul SAW sampai sebagaimana yang kita sering sampaikan Jabir bin Abdullah salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul SAW ya, eh, beliau harus pergi dari kota Madinah ke negeri Syam satu bulan lamanya hanya untuk mencari satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa perjuangan mereka eh kita belum ada apa-apanya ya cuma satu minggu sekali ya itu pun wallah alam masih melekat atau tidak ketika pulang ya Nah, alhamdulillah lah kita syukuri apa adanya saja. Ya, eh, jangan ya kemudian ngambek, ya nggak mau hadir lagi. Ya, kita fatakullah mas masatatum. Ya, kalau kita bercermin dengan sejarah para salafus saleh, kita nggak ada apa-apanya jauh sudah. Eh kalau salafus saleh dulu tidak belajar agama kecuali dimulai dari hafal Al-Qur'an, ya. Kita mulai hafal apa Al-Fatihah, ya. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an, 10 tahun ya hafal hadis muwatta, ribuan hadis dihafalkan. Umur 10 tahun. Eh kita sudah hampir 100 tahun, cuma hadis apa? Innamal a'malu bin ini. <laughs> ya kita syukurilah daripada nggak sama sekali. Ya, cuma sekali lagi makanya ya terus ya jangan putus asa tetap harus ada semangat belajar ilmu agama eh meskipun jangan sok ya kita nggak ada apa apa dengan para sahabat apalagi sampai ngemintari para sahabat sampai mencaci maki para sahabat naudzubillah min dalik ya sebagaimana kata seorang penyair Tasabahu bil kirami illam takunu mislahum ikuti jejak orang-orang yang mulia meskipun nggak mungkin kalian seperti mereka inna tasabahu bil kirami falahu karena mengikuti jejak para sahabat orang yang mulia itu suatu kemuliaan suatu kemenangan Ya sekali lagi kita nggak mungkin seperti mereka, namun paling tidak ada usaha maksimal mengikuti jejak mereka di antaranya dalam apa? Talabu al-ilmi. Kami kata beliau, Wa ala aywajin kana qabulum laha. Eh biar kita tahu bagaimana para sahabat dahulu betul-betul sami'na wa ta'na kepada Al-Qur'an kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh wa yattali min aibabin tawallaju ilaiha. Dan dari pintu mana mereka masuk? Eh dalam pemahaman ayat dan hadis Rasulullah sallallahu tersebut. Fala manhaja illa Eh maka tidak ada metode dalam beragama ini kecuali metodenya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas Al-Quran dan sunnah yang soheha dengan pemahaman para salafus Saleh. Eh, dan semoga Allah menyatukan kita di surganya kelak. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.